para sahabatnya berada di atasnya. Cara berdoanya yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat adalah satu-satunya yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan dengan cara-cara yang baru. Cara-cara doa dan zikir yang diada-adakan oleh sebagian orang. Mereka justru meninggalkan cara berdoa dan berzikir yang dinukil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka malah menggantinya. Ya. Mengganti doa dan zikir yang sesuai sunnah diganti dengan simaat-simaat yang bid'ah. Apa itu simaat? yakni semacam nasyid-nasyid syair syair ya puisi dan mereka jadikan atau sekarang juga termasuk di dalamnya seperti kosidah kosidahan kalau di kalangan anak muda marawis ya itu dijadikan sebagai salah satu bentuk wirid dan zikirnya mereka. Bahkan mereka merutinkannya pada waktu-waktu tertentu. Ada yang merutinkannya pada malam Jumat dengan membaca apa? wirid-wirid yang bersifat simaat tadi. Mereka menyibukkan diri dengan hal-hal tersebut Iya. Dan mereka meyakini bahwa dengan cara-cara bid'ah seperti ini lebih besar pengaruhnya bagi hati menurut mereka dan juga apa mereka meyakini bahwa cara-cara wirid dan zikir yang menurut syariat sebenarnya adalah cara yang bid'ah tapi menurut mereka itu lebih besar pengaruhnya bagi hati mereka, lebih kuat dalam menggerakkan jiwa mereka. Sehingga hati mereka pun lebih condong kepadanya dan jiwa mereka menjadi tenang karenanya dan akhirnya mereka lebih mengutamakan cara-cara bid'ah dibandingkan zikir-zikir yang disyariatkan dan doa-doa yang dinukil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan anak-anak muda di zaman sekarang banyak yang terfitnah dengan hal ini. Sampai di rumah saya itu ya, setiap malam Jumat anak-anak mudanya berkumpul sampai larut malam sekitar jam 11. Apa yang mereka lakukan? Latihan marawis. Iya. Bahkan sekarang ini berbeda dengan di zaman sebelum sebelumnya. Kalau dulu masih semarak adanya musabaqah hifdzul Quran, perlombaan menghafal Al-Quran. Ada juga musabaqah apa? tilawatil Quran. Nah, tapi yang sekarang apa yang diadakan perlombaannya? Diadakan perlombaan perlombaan marawis. Ya. Yeah Na'udzubillah. Dan terkadang anak-anak muda itu merasa bahwa ketika mendendangkan lagu-lagu tersebut lebih menyentuh hati. Saya sampai hafal itu sebagian dari nadanya. Mungkin ibu-ibu juga pernah dengar ya. Mau dicontohin enggak? <laughs> Contohin yang saya sering dengar Salatun Bisalamil mubini Aduh, jadi apal Pernah dengar gak yang kayak gitu? Linuktati ta'ini Ya gharami Iya yeah. Wah, ikut terenyuh hatinya? <laughs> Semoga enggak ya Anak-anak muda dengar kayak gini sampai dia menangis. Itu baru separuh kata-kata. Ya baru sebagian dari baitnya. Nah, yang artinya salatun, yaitu salawat. Ya, serta salam sesungguhnya untuk yang terkhusus wahai rinduku. Ya. Nah, itu yang nada selau yang bikin apa eh, mengetuk hati. Ada yang nada rada ngeref sedikit. Yang dadanya menyebut nama Allah, Allah, Allah, ya Allah. Ya kan? Nggak tahu tuh sebelumnya apa, nggak hafal saya. Taunya Allah, Allah, Allah. Ya Allah, ha. Begitu-gituin. Dan kita sudah berlalu pembahasan bagaimana rusaknya zikir dengan menyebut lafaz tunggal Allah. Itu kan diulang-ulang berapa kali itu. Sambil rebanannya keras-keras. Ya, memang benar kata sebagian apa? pengusaha properti sekarang rumah perumahan kalau dekat masjid itu jatuh harganya. Kenapa? Kok bukannya malah naik Kan enak dekat masjid. Waktu sholat ada yang ngingetin. Ya bisa melaksanakan sholat berjamaah. Kok malah jadi jatuh harganya murah? Iya. Karena masjidnya yang seperti apa dulu. Kalau masjidnya masjid ahlus sunnah. Hanya ada kumandang azan lima waktu itu pun gak sampai lima menit dan azannya pun enak didengar. Ya. Bukan azan yang anak-anak Allahu Akbar. Ya, kadang orang tua azan juga kan mempengaruhi seseorang ingin datang. Bahkan bisa jadi orang yang tadinya nggak ke masjid ketika mendengar azan yang enak didengar, jadi terpanggil dia untuk datang. Sebenarnya asalnya niatnya pengen tahu siapa sih yang azan. yeah. Tapi kalau azannya udah aduh suaranya itu baru dari sisi azan. Ya. Habis azan solawatan. Ya. Padahal harusnya memperbanyak doa karena doa ubainal azani wal iqamah la turad. Doa antara azan dan komat itu nggak ditolak. Ini malah disibukkan dengan solawatan, solawatan yang tidak masyru' ya, berisik. Bahkan jauh sebelum masuk waktu subuh. Udah semalaman pulang terlambat, nggak bisa tidur. Pas baru nyenyak sekitar jam tigaan atau setengah tiga, langsung setengah empat, bapak-bapak, ibu-ibu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pukul menunjuk apa jam menunjukkan pukul sekian. Apalagi bulan Ramadan jam 2 itu udah mulai ramai itu. Ya, alasannya ngebangunin kaum muslimin untuk sahur. Sahur jam 2 mau sahur apa makan malam? Ya. Nah, anak-anak muda pun sekarang ngebanguninnya itu pakai marawisan itu keliling Wajar kalau orang bilang jatuh harga perumahan itu kalau dekat masjid. Tapi masjid yang seperti itu terganggu kaum muslimin. Bahkan bukan juga kaum muslimin, orang-orang kafir malah tidak simpatik kepada Islam. Karena terganggunya dengan suara-suara yang berisik. Padahal haram hukumnya mengganggu kaum muslimin. Itu secara khusus. Ya, Begitu juga mengganggu tetangga hukumnya haram. Baik yang muslim maupun yang kafir. Nah, nah ini jemaah rahimani wa rahimukumullah. dampak dari amalan-amalan ketika jauh dari tuntunan syariat bukan membuat orang tertarik kepada Islam tetapi justru lari dari Islam. Alhamdulillah, Ulah sebagian kaum muslimin karena melakukan cara-cara bid'ah termasuk di dalamnya adalah semacam wirid dan zikir, solawatan, kosidahan, marawisan. Dan para ulama sudah banyak memperingatkan tentang hal ini. Ya, mereka mencelaknya dan menjelaskan bahwa cara-cara semacam ini termasuk cara bid'ah, cara yang diada-adakan seperti ucapan al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, lihat. Mereka yang mengaku sebagai pengikut Imam Asy-Syafi'i ya, yang paling semarak melakukan hal-hal semacam tadi, tidakkah mereka dengar ucapan al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah kharajtu min Baghdad wa khallaftu biha syai'an ahdatsahu zanadiqah Aku keluar dari Baghdad dan aku tinggalkan padanya sesuatu yang diada-adakan kaum zindik. Lihat. Disebut zindik. Orang yang pura-pura masuk Islam untuk merusak Islam dari dalam ya, mengeruhkan kemurnian Islam. Apa kata Imam Syafi'i? Yusammunahu tagbir. Ini dia. Perkara baru yang diadakan oleh kaum zindik itu mereka namakan at-tagbir. Yasuddunan nasa bihi 'anil Qur'an. Mereka menghalangi manusia dengan sebab itu dari Al-Quran. Betul. Kasihan anak-anak muda. Ya, habis maghrib, ba'da isya, harusnya mereka disibukkan dengan membaca Al-Quran. Padahal berapa banyak kalangan muda yang belum bagus bacaan Al-Qur'annya, bahkan ada yang tidak pandai baca Al-Qur'an, tidak bisa tahu apa baca huruf Al-Qur'an ya tapi disibukkan dengan hal-hal semacam itu disibukkan dengan bait-bait syair bait-bait nasyid bait-bait marawis ya malam Jumat harusnya mereka disunnahkan membaca surah Al-Kahfi tapi mereka membuat gaduh di dalam masjid dengan tabuhan-tabuhan alat marawis itu نعم جماعة رحمني ورحمكم الله والتغبير ذكر أحدثه هؤلاء بنوع من التغني بالشعر مع ضرب قضيب على جلد أو نحو ذلك ya. Ini tagbir. Apa itu tagbir? zikir yang diadakan ya mirip dengan apa perbuatan menyanyikan syair ya jadi menyanyikan bait-bait syair disertai dengan memukul rebana ya atau yang semisalnya iya kan dan itu sekarang dijual alat-alat marawis ya wah biarlah daripada ngeband ya metik gitar main organ mendingan marawisan kan nampak nuansa Islamnya kata mereka lihat jahilnya mereka tentang perkara ini apa kata Imam Ahmad bin Hambal ketika ditanya tentang takbir perbuatan semacam itu, menyanyikan bait-bait syair diiringi dengan pukulan alat musik semacam rebana. Apalagi sekarang bukan cuma rebana. Ada alat lainnya juga. Nggak tahu apa itu yang piringan dipukul-pukul itu. Nah, ada kecerikannya juga. Nah, apa kata Imam Ahmad? Bid'atun muhdasah perbuatan semacam itu adalah bid'ah yang diada-adakan. Wah, kaum ibu-ibu nggak mau kalah sekarang. Ya, ibu-ibu muslimah juga nggak mau kalah sama anak muda. Kalau anak muda ada lomba marawisan, ayo bu, kita adakan lomba kosidahan. Hmm. Nah, nas'alullah as wal afiyah. Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Muhammad ibn Walid At-Turtusi berkata, "Wa minal ajabil ujab." Di antara perkara yang sangat aneh dan mengherankan. Apa itu? an tu'radu 'ani da'awat allati dzakaraha Allah fi kitabih 'anil anbiya'i wal awliya wal asfiya makrunatan bil ijabah. Ini diantara perkara yang aneh dan mengherankan. Orang berpaling dari doa-doa dan zikir yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran Doa-doa dan zikir itu berasal dari para nabi, para wali dan manusia-manusia pilihan. Bahkan Allah telah menggandengkan penyebutan itu dengan pengabulan. Tapi mereka justru mengambil bait-bait syair. Ya. Nah. Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Inilah yang dimaksud dengan simak ya sima itu ada dua macam para ulama menjelaskan bahwa simaat as-sima' nau'ain nau'un huwa sima'u lahwin wa tarbin fahadha hukmuhu muharramun wa batilun sima yang sia-sia ya penuh dengan kelalaian dan diiringi dengan musik, ada juga diiringi dengan tarian. Zikir sambil nari. Ada ya? Ala sufi. Ini adalah haram dan batil. Dan yang kedua, sima'ul muhdas ala wajhi tadayyun wa taqarrub ila Allah Ta'ala. Sima' yang bid'ah dilakukan dalam bentuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi membaca qasidah-qasidah itu ya. Nada-nada nasyid, marawis itu dianggap ada unsur religinya. Dan mereka melakukan hal itu dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah maka ini adalah bid'ah. Kenapa? Karena tidak boleh kita mendekatkan diri kepada Allah, beribadah kepadanya dengan cara-cara yang tidak disyariatkan. Beribadah itu dengan perkara yang Allah syariatkan melalui Rasulnya, bukan dengan hawa nafsu, bukan dengan perkara-perkara baru. Bahkan kadang-kadang mereka itu menambah lafat-lafatnya dengan kalimat-kalimat yang salah ejaan. Ya saya pernah merhatiin apa ini sih maksudnya. Deng terdengarnya lafat-lafat Arab. Ya tapi nggak fasih dalam pengucapannya, kadang salah ejaannya. Eh bahkan orang Arab pun kalau ngedenger nggak bisa paham ini apa ini artinya. Ini orang ngomong apa bahasa apa ini? Iya. Kan gitu lagu-lagu kasedahan. Apalagi kalau yang mendendangkannya dari daerah-daerah tertentu yang tidak pandai mengucapkan mahroj yang tepat. Ya. Kemudian diiringi dengan alat-alat musik yang bisa memakakan telinga orang yang mendengarnya. Diiringi juga dengan tepukan tangan, ya kan? Ada juga yang dengan goyangan badan. Semua ini dilakukan dengan anggapan bisa mendekatkan diri kepada Allah dan mereka lakukan itu dalam rangka mengharapkan pahala. Ini di pesantren-pesantren modern lagi ngetren lomba semacam itu. Nasyid-nasyid Islami. Ya, marawisan, kasidahan. Demikianlah sehingga mereka semakin jauh dari jalan yang lurus semakin tinggi tingkat kebatilannya, semakin menyimpang dan tersesat. Sungguh jamaah rahimakumullah ini keadaan yang sangat memilukan dan memperhatikan, apa memprihatinkan. Dan ini semua adalah sejelek-jelek bid'ah dalam masalah doa, zikir dan wirid. Jemaah rahimani wa rahimakumullah Syekhul Islam Ibn Taymiyah berkata ya Fa inna asla sima'il qasaid Sesungguhnya sima awalnya adalah dari mendendangkan kosida-kosida. Bait-bait syair. Yang tujuannya untuk melembutkan hati, menggerakkan kecintaan dan kerinduan, membangkitkan rasa takut, khusyuk, sedih, dan yang lainnya. Ya. Dan dulunya mereka mensyaratkan sima itu dilakukan di tempat-tempat yang khusus. Waktu yang khusus. Dan juga orang-orang yang khusus berkumpul ya diiringi dengan tadi memukul-mukul alat semacam rebana. Nah, ini kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah disebut dengan tagbir. Nah, jamaah azan ya Allah wa iyyakum. Kemudian beliau pernah ditanya tentang ada seorang laki-laki yang dikenal dengan kebaikan ya ada orang dikenal orang yang baik dan orang ini ingin menjadikan para pelaku maksiat orang yang suka berbuat dosa apakah membunuh merampok mencuri pecandu homer yang tadinya suka nongkrong-nongkrong di jalan orang ini menginginkan mereka itu semua bertaubat Tapi apa cara yang dia tempuh? Ya. Cara yang ditempuh laki-laki ini disebutkan bahwa dalam pertanyaan laki-laki tersebut tidak mampu menjadikan mereka taubat kecuali dengan membuatkan bagi mereka simaat. Ya dengan simaat iya kan gaya zikir khusus ya malam tertentu dimatikan lampunya sampai sekarang ada trainingnya ala kelompok tertentu dan betul ya apalagi kalau dilakukan di malam hari yang kata mereka apa istilahnya muhasabah sambil lamp, apa mat apa lampunya dimatiin, suasana gelap diiringi nada-nada musik yang bisa mem mempengaruhi suasana sedih. Iya. Dan betul sebagian dari orang-orang tersebut sebagian besarnya bertaubat Ya, yang tadinya mencuri nggak mencuri lagi, yang tadinya nggak sholat sekarang mau sholat. Lihat, kan gitu alasannya orang-orang sebagian sekarang. Ya, kadang kita lihat yang ikut acara-acara semacam itu tatoan, masih ada tatonya, rambutnya masih panjang, kadang kayak apa nampak orang-orang jalanan. Nah, Apakah perbuatan semacam itu dibolehkan? Ini pertanyaannya ke Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Ya, karena melihat dari sisi maslahat yang dihasilkannya tadi. Nah, karena melihat maslahatnya ada. Di samping katanya tidak mungkin bagi orang tadi berdakwah kepada mereka kecuali dengan cara semacam itu. Apakah boleh? dengan alasan demikian ya seperti sebagian orang dari kalangan tabligh ya itu banyak mantan-mantan preman karena apa mengikuti acara ritual alam mereka zikir jama'i simaat ya muhasabah diiringi dengan lantunan apa irama-irama. Apa kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah? Ya. Inna syekh al-madhkura qasada ay yutawwib al-mujtami'in 'ala al-kaba'ir. Falam yumkinuhu dzalika illa bima dzakarahu min at-tariqil bid'i. Lihat. Orang yang disebutkan tadi si syekh yang berdakwah yang apa yang maksudnya menjadikan taubat orang-orang yang melakukan dosa besar, melakukan kemaksiatan dan katanya tidak memungkinkan baginya apa mencapai tujuan tersebut kecuali dengan cara simak yang bid'ah tadi. Ya dulu anna syekh jahilun bituruqi syar'iyyah. Ini kata syekh. Ini menunjukkan bahwa orang tersebut adalah orang yang bodoh terhadap cara yang syar'i. Cara yang dengannya telah banyak para pelaku maksiat bertaubat. Ya, au ajizun anha atau memang dia tidak mampu menjalankan cara-cara yang syar'i itu. Ya, dua kemungkinannya. Dia bodoh, jahil terhadap cara berdakwah sesuai syariat atau memang dia nggak mau atau dia nggak mampu. Lalu Asy mengingatkan fa innar rasula sallallahu alaihi wasallam sahabata wa tabi'in كانوا يدعون من هو شر من هؤلاء من أهل الكفر والفسوق والعصيان بالطرق الشرعية التي أغناهم الله بها عن الطرق البدعية padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in para tabi'in tabi'ut tabi'in yani salafus salih Mereka dahulu berdakwah kepada Allah apa kepada orang-orang yang jahat. Orang-orang yang bejat yang mereka dakwahi bahkan bisa dikatakan lebih jahat dari para preman yang ada sekarang ini. Iya kan? Yang didakwahkan itu adalah orang-orang kafir, orang-orang fasik, para pelaku maksiat, pelaku dosa besar, dengan jumlah yang tidak sedikit. Tidak ada yang bisa menghitung jumlah orang-orang yang telah mendapatkan hidayah itu melalui dakwah mereka kecuali Allah Subhanahu wa taala. Lihat. Semua itu keberhasilan dalam dakwah. Orang yang tadinya melakukan dosa dan maksiat bertobat kepada Allah itu semua ditempuh dengan cara-cara yang syar'i. Enggak ada cara-cara bid'ah. Tidak ada padanya cara-cara yang menyelisihi syariat. Tidak ada padanya cara-cara seperti yang ada pada sebagian juru dakwah belakangan ini. Ada yang melalui sinetron, ada yang melalui sandiwara, ada yang melalui simaat yang bid'ah. Ya. Nah, Dan ini yang ternyata naudzubillah yang laku di tayangan-tayangan televisi kita Jamaah. Apa ini? Kadang tertawa, kadang dibuat sedih. Ya, dengan simaat diiringi lantunan musik. Apakah seperti itu cara yang ditempuh? Ya. Bahkan jamaah rahimakumullah para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in baik dari kalangan kaum muhajirin maupun ansar. Mereka adalah sebaik-baik wali Allah yang bertakwa dari kalangan umat ini. Bagaimana keadaan mereka sebelum masuk Islam, sebelum bertaubat, sebelum didakwahi oleh Rasulullah? Kita tahu keadaannya dalam keadaan jahiliyah. Tapi berkat dakwah yang mubarakah dakwah yang sesuai tuntunan Allah. Mereka bertaubat kepada Allah dengan cara-cara yang syar'i. Ya, dan mereka menjadi sebaik-baik manusia pada umat ini yang sebelumnya mungkin mereka adalah orang-orang yang jelek keadaannya. Lihat barokahnya dakwah di atas sunnah. Naam. Coba lihat hasil dari dakwah yang ditempuh dengan cara yang diada itu? Apa? Yang ada hanyalah beralih satu maksiat kepada kemaksiatan yang lain. Yang mereka anggap maksiat yang lain itu sudah lebih baik. Padahal nggak boleh melawan kemaksiatan dengan kebid'ahan. Wah daripada nongkrong-nongkrong di pinggir jalan gak karuan Daripada nongkrong di kafe Daripada main band di kafe Di tempat-tempat Itu kan semua maksiat Lebih baik di masjid Pakai marawis Pegang rebana Dan nada-nada yang didendangkan pun kalimat-kalimat baik Bukan kalimat yang kotor dan vulgar Ya Itu alasan mereka Mana hasilnya? Apakah menjadi taubat? Hanyalah beralih dari satu kemaksiatan kepada kemaksiatan yang lebih parah. Yaitu kebid'ahan. Ya. Kebid'ahan. Yang kita ketahui bersama bahwa syaitan lebih senang kepada bid'ah daripada kemaksiatan. Karena pelaku maksiat menyadari dirinya di atas kesalahan Sedangkan pelaku bid'ah tidak. Nah, makanya jamaah rahimani wa rahimakumullah kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah fala yajuzu ayyuqala innahu laysa fit turuqi syar'iyyah allati ba'atha Allah biha nabiyahu ma yatubu bihil usat ya tidak mungkin dikatakan para pelaku maksiat tidak akan bisa bertaubat kecuali dengan cara-cara bid'ah tadi. Nggak boleh kita katakan, wah bus sudah nggak ada cara kita kehabisan cara gimana kerusakan anak muda sekarang mengakalinya. Ya kecuali kita alihkan dari yang tadinya ngeband ke yang islami, nasyid. Siapa yang bilang? Nggak boleh kita berkata seperti itu. Ya. Nah, cara-cara syar'i sangatlah banyak tuntunannya dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Permasalahannya maukah mereka menempuh dengan cara-cara yang syar'i tersebut? Padahal yang namanya dakwah itu termasuk tauqifiyah. Ya, hanya sebatas mengikuti dalil nggak boleh mengada-ngada cara-cara baru dalam dakwah termasuk dengan cara-cara simaat ya cara-cara nasid kosidahan marawisan nas'alullah allah wal afiyah <coughs> selanjutnya kata Syekh Abdul Razzaq Ibn Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumallahu taala al baina simail perbedaan antara simak yang dituntunkan oleh syariat dengan sima yang bid'ah yang diada-adakan. Ya. Ini istilah sima nyimak gitu ya. Penyimakan. Jadi memang ada sima yang masyru yang disyariatkan dan ada sima yang bid'ah. Ya tentunya wajib bagi setiap muslim dan muslimah Memilih yang disyariatkan. Karena itulah yang akan memberikan manfaat. Iya. Adapun as-sima' alladhi syar'ahu Allah taala li'ibadihi sima' yang disyariatkan oleh Allah bagi hamba-hambanya wa kana salaful umma minas sahabati wa tabi'in dan generasi awal umat ini dari kalangan sahabat dan tabi'in. Mereka berkumpul untuk simak semacam yang disyariatkan. Yang tujuannya apa? Memperbaiki hati mereka, mensucikan jiwa mereka. Ya, apa yang mereka simak? Mereka menyimak ayat-ayat Allah. Ya. Inilah simak yang ditempuh atau yang dilakukan oleh para nabi, orang-orang yang beriman, ahlul ilm. Naam. Allah menyebutkan keadaan mereka. Ulaika alladhina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina min dzurriyyati Adam wa mimman hamalna ma'a Nuh. Mereka itu adalah orang-orang yang telah kami beri nikmat ya. Orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah yaitu para nabi dan keturunan anak Adam, jadi manusia. Dan dari orang-orang yang kami angkat bersama Nuh dan dari keturunan Ibrahim dan Israel. Wa mimman hadaina wajtabaina dan orang-orang yang telah kami beri petunjuk dan yang telah kami pilih. Lihat, apa sifatnya mereka? Setelah Allah menyebutkan hamba-hamba pilihannya dari kalangan Nabi dan orang-orang saleh secara umum, إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا Apabila dibacakan ayat-ayat Allah Ayat-ayat Ar-Rahman Kharru sujjadan wa bukiya Ya. Mereka tersungkur dengan sujud dan menangis berpengaruh sekali simak terhadap ayat Al-Qur'an bagi mereka Allah juga berfirman إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا Hanya orang-orang yang beriman yang apabila disebut nama Allah gemetar hati mereka. Ini dia. Orang beriman itu ketika melakukan kesalahan diingatkan ittaqillah langsung sadar dia, takut kamu kepada Allah. Ya. Ini masya Allah kebiasaan yang masih kita dapati di Saudi Arabia Orangnya terlihat wataknya keras, masya Allah. Tapi ketika mereka bertikai, bertengkar, itu hanya ada di mulut terus barang nggak ada yang berani mukul duluan, iya kan? Marah-marah kenceng. Tapi begitu diingatkan, ya, uzkurullah atau salli ala Muhammad, langsung mereka Allahumma salli ala Muhammad. Langsung itu di tengah-tengah marah. Ketika diingatkan suruh salawat, dia sempat-sempatnya baca salawat dulu. Ya. Ini menunjukkan keimanan masih ada pada mereka. Kalau disebut nama Allah, gemetar hati mereka. Ya. Wa idza apa? وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا apabila dibacakan atas mereka ayat-ayat Al-Quran, bertambah keimanan mereka. Ya. Bertambah keimanan mereka dengan sebab mendengar ayat-ayat Al-Quran dibacakan. Bukan bertambahnya itu dengan simaat yang bid'ah. Kan keadaan orang sekarang naudzubillah ada konser musik islami Maher Zain wah itu banyak yang nangis begitu Maher Zain nyanyi sampai ada yang basah pipinya nyiapin sapu tangan kok dengerin lagu nangis dengerin etal Quran nggak nangis kebalik ini Nas'alullah as wal Jamaah azani Allah wa iyakum padahal Allah mensifati orang beriman nangisnya bukan karena dengerin musik, bukan karena dengerin apa kosidah-kosidah Ya, tapi dengernya itu ayat Al-Qur'an yang dibacakan kepada mereka. Iya. Ini Allah sebutkan. Banyak ya. Di antara juga وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع Lihat. Apabila mereka mendengar apa yang diturunkan kepada Rasul. Ini ayat Al-Quran. Engkau melihat mata mereka meneteskan air mata. Karena apa? karena apa yang mereka ketahui berupa al-haq. Nah, yaquluna rabbana amanna. Mereka berkata, "Ya Rabb kami, kami telah beriman." Faktubna ma'asyahidin. Tulislah kami bersama orang-orang yang apa? bersaksi itu. Inilah sima yang disyariatkan bahkan yang diperintahkan oleh Allah kepada hamba-hambanya seperti firman Allah wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu lihat apabila dibacakan Al-Qur'an fastami'u lahu pusatkan pendengaran kalian untuknya وأنصتوا لعلكم ترحمون dan diam ya supaya kalian mendapatkan rahmat Allah ini perintah untuk simak fastami'u Allah memuji orang-orang yang melakukan simak semacam ini. Ya, Allah puji dalam firman-Nya, "Fabashshir 'ibad." Berilah kabar gembira kepada hamba-hamba. Yang bagaimana? Alladzina yastami'una al fayattabi'una Ahsana. Kasih kabar gembira kepada mereka yang mendengarkan perkataan yakni al-kalamullah lalu mereka mengikuti yang terbaiknya Nah. Jemaah azani Allah wa iyyakum. Ini simak. Sebagaimana Allah memuji simak yang semacam tadi, Allah mencela orang-orang yang berpaling darinya. وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها Apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, dia berpaling dengan sombong. Nah, dicela oleh Allah. Kalau simak terhadap Al-Quran, dia berpaling. Lagi setel, murotal. Ah, jangan ini mulu. Eh, gantilah nggak betah, panas telinganya. Walla mustakbira, dia berpaling dengan sombong. Ka'allam yasma'ha, seakan-akan dia tidak mendengarnya. Iya. Ka'anna fi udhunaihi waqara. Seakan-akan di dua telinganya itu ada penyumbat. Kamu Nauzubillah. Iya. Ketika mendengar Al-Quran, dia nggak merasa kesejukan. Ketika mendengarkan nasyid-nasyid, dia merasa lebih tenang. Ini ada sesuatu yang nggak beres, ya. Pada orang yang keadaannya demikian. Jemaah azan ya Allah wa iyyakum. Itu simak yang disyariatkan. Ya. Dan itulah yang ditempuh oleh para sahabat. Bahkan Rasulullah SAW berkumpul untuk mensimak semacam ini. ya para sahabat apabila mereka berkumpul, mereka memerintahkan salah seorang di antara hadirin yang ada untuk membaca Al-Qur'an, sedangkan yang lain simak mendengarkan dengan seksama. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu an, dia berkata kepada Abu Musa, "Ya Abu Musa, Zakirna Rabbana. Wahai Abu Musa, kata Umar bin Khattab. Ingatkan kami akan Rabb kami. Ya. Fayaqra wahum yasma'un. Maka Abu Musa al Ashari radhiyallahu an ya, beliau membaca dan sahabat yang lain mendengarkan. Inilah sima yang Nabi SAW menghadirinya bersama para sahabat. Bahkan Rasulullah SAW pernah minta kepada salah seorang sahabat yaitu Abdullah bin Mas'ud. Seperti yang disebutkan di dalam As-Sahih. Ya. Yaitu Sahih Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata Ibnu Mas'ud pernah berkata kepadaku Qala li an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Nabi berkata kepadaku Iqra alayya al-Qur'an Bacalah Al-Qur'an untukku ya Kata Ibnu Mas'ud, "Aqra'uhu alaik?" wa alaika unzil lihat Ibnu Mas'ud dengan tawaduknya ketika Nabi menyuruh supaya beliau baca Al-Qur'an apa kata Ibnu Mas'ud aku membacakannya untukmu padahal kepadamu lah diturunkannya Al-Qur'an ini ya apa kata Nabi Inni uhibbu an asma'ahu min ghairi Kata Rasulullah, sungguh aku ingin, ya aku senang kalau mendengar Al-Quran itu dibacakan dari selain aku. Lihat, Rasulullah aja senang mendengar apa kalau orang lain baca Al-Quran, senang mendengarkannya dari selain beliau. Maka kata Ibnu Mas'ud, faqara'tu alaih. Aku pun membacakan kepadanya surat apa? An-Nisa. Baca surat An-Nisa Masya Allah Kalau kita Coba kamu Saya pengen dengar bacaan dari kamu Yang kamu hafal apa Ya A'udzubillahiminasyaitonirrojim Gitu kan Bismillahirrahmanirrahim Tabbat yada abi lahabi wa tabb nah, Surat yang pendek Tapi ini An-Nisa yang dibaca. Sampai pada ayat فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ Bagaimana jika kami mendatangkan dari setiap umat seorang saksi وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا dan kami mendatangkan engkau sebagai saksi atas mereka. Sampai ayat ini Nabi berkata hasbuk. Cukuplah. Fanazartu faiza ainahu tazrifan. Kata Ibnu Mas'ud ketika Rasulullah mengatakan cukuplah, aku pun melihat kepadanya. Ternyata kedua matanya Rasulullah sudah basah meneteskan air mata karena mendengar ayat dibacakan. Masya Allah, inilah air mata yang tidak akan disentuh api neraka. Ya. Air mata yang menangis karena takut kepada Allah. Iya. Pernahkah kita menangis ketika mendengar ayat Al-Quran dibacakan? Jangan-jangan nangisnya karena kepanjangan imam. Hmm? Semoga Allah Subhanahu wa taala menembutkan hati kita ya ketika mendengar ayat-ayat Al-Qur'an dibacakan. Itu simak yang syar'i. Bukan dengan cara-cara kesidahan, nasid, entah apa lagi yang mereka sebut. Wa amma sima'ul muka wa tasdiyah. Adapun simak dengan tepukan, ya kan ada katanya nasid yang nggak pakai musik cuma pakai anggota badan nah ada yang cuma pakai dum dum dum dum dum nggak pakai alat musik tapi ngikutin irama musik ada yang ini apa bedanya ya yeah. Na'udzubillah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana salatuhum 'indal baiti illa muka'aw wa tasbih." Lihat, ini cara ibadahnya orang-orang musyrik. Gayanya orang-orang Nasara. Sungguh benar apa yang Nabi katakan, "La tattabi'anna" Kalian sungguh akan mengikuti kebiasaannya orang-orang Yahudi dan Nasara. Kalau mereka bentuk ibadahnya dengan nyanyian, kalian akan ikuti. Ya. Allah sebutkan itu cara ibadahnya orang-orang musyrik. Ibadah mereka di sisi Ka'bah hanyalah siulan dan tepukan. Nah, naudzubillah. Jadi jemaah azan ya Allah wa iyyakum. Sungguh benar apa yang Nabi katakan bahwa di akhir zaman akan ada orang-orang yang menghalalkan alat musik. Ya? Nah, inilah jamaah azan ya Allah wa iyyakum yang dapat kita bahas pada kesempatan yang mulia ini. Semoga Allah memperbaiki keadaan kaum muslimin dimanapun mereka berada, memberikan hidayah berupa ilmu dan taufik agar senantiasa mencontoh apa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sunnahkan, ya, mencontoh salafus salih di dalam segala macam bentuk ibadah, termasuk di dalamnya ada cara berdoa dan zikir.